الحمد لله الذي ينور به القلوب وينقيها به عن كل شوب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له عالم الشهادة والغيوب وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمد الحبيب المحبوب اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على عبدك سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن على منهجهم سار إلى يوم الوقوف بين يديك يا كريم يا غفار أما بعد فيا عباد الله فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله فاتقوا الله يا عباد الله وأحسنوا يرحمكم الله إن رحمة الله قريب من المحسنين واعلموا أن من اتقى الله عاش قويا وسار في بلاد الله آمنا ومن ضيع التقوى وأهمل أمرها تغشده في العقبى فنون الندامة Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Marilah pada kesempatan yang mulia ini kita tingkatkan iman serta takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana jika kita bertakwa kepadanya, kita akan menjadi orang yang sukses dan berhasil serta bahagia di dunia dan di akhirat dan mendapatkan keselamatan dari siksa Allah api nerakanya dan digolongkan penghuni surganya di akhirat kelak Semoga kita digolongkan oleh Allah menjadi orang-orang yang benar-benar bertakwa kepadanya secara lahir ataupun batin. Diri kita, keluarga kita dan kaum muslimin dan muslimat. Amin amin ya rabbal alamin. Arti takwa yaitu menjalankan daripada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala serta menjauhi daripada segala larangan-larangannya. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Bulan Syaban adalah pintu bagi bulan suci Ramadan. Yang mana bulan Syaban adalah bulan kemuliaan untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di situlah dikenal bulan Syaban adalah bulannya Nabi Muhammad. Disebabkan banyak daripada kejadian-kejadian yang dispesialkan untuk Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Di antaranya adalah terbelah bulan. Salah satu ayat tanda kebesaran Allah mukjizat terjadi di tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim." Bismillahirrahmanirrahim. Iktarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Wa in ayatan yu'ridu wa sihrum mustamir. Yang artinya telah dekat kiamat dan terbelahnya bulan. Dan mereka menyaksikan daripada ayat Allah Subhanahu wa taala lalu mereka berpaling darinya dan mengatakan ini adalah sihir yang berlanjut. hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Inilah daripada salah satu tanda bahawa Nabi kita Muhammad sangat dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Jikalau Nabi Musa alaihissalam memiliki mukjizat membelah lautan yang mana itu ada di dekat kita. Lautan adalah salah satu daripada anggota planet bumi ini tetapi baginda Nabi Muhammad melebihi daripada itu mukjizat yaitu membelah alam planet yang atas sana yaitu bulan purnama yang terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga begitu pula tanda ridhonya Allah kepada Nabi Muhammad bahwa ridhonya Nabi Muhammad adalah bersambung dengan ridhonya Allah. Siapa yang di dalam kehidupannya memiliki cita-cita ingin mendapatkan ridhonya Rasulullah maka pasti mendapatkan ridhonya Allah Allah subhanahu wa ta'ala memalingkan kiblat di bulan Sya'ban ini untuk kita dan umat Nabi Muhammad yang mana dahulunya Baitul Maqdis diganti dan dirobah oleh Allah menjadi arah ke Ka'bah Al-Mukarramah yang mana itu adalah kehendak dan keinginan yang diingini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Maka berpalinglah wahai Muhammad kepada arah Masjidil Haram. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Qad nara taqalluba wajhika fis sama." Kami telah melihat mondar-mandirnya pandanganmu ke langit falanwalliyannaka kiblatan tarboha maka kami akan memalingkan arah kiblat kepada arah yang kamu ridhoi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam maka sepantasnya bagi kita umatnya beliau untuk hidup ini memiliki cita-cita ingin menjadikan Nabi Muhammad ridha kepada kita dengan menjadikan keluarga kita, keluarga agamis, keluarga bermoral, keluarga yang berilmu diatur oleh aturan agama Islam, cara berpakaiannya, bagaimana sholatnya anak-anak kita dan istri kita, bagaimana apakah ibu kita atau saudari kita dan atau anak putri kita berpakaian seperti kaum solihat, atau berpakaian seperti perempuan tolihat yang penghuni-penghuni daripada calon nerakanya Allah Subhanahu wa taala yang akan digantung kakinya yang di bawah adalah kepalanya mereka karena mereka pezina-pezina umat ini naudzubillah min dzalik carilah teman teman yang baik di zaman sekarang ini karena tidak ada perusak yang paling hebat seperti teman orang-orang yang tidak baik. Fasuhbatul asrar daun wa ama. Berteman dengan orang buruk itu adalah penyakit dan kebutaan. Tazidu fil qalbi sakimis sakoma. Menambah daripada hati yang sudah sakit, bertambah parah sakitnya. Maka internet kita, alat komunikasi kita adalah teman kita sehari-hari teman kita yang biasa dipakai oleh pemuda dan pemudi, bahkan orang tua pun memegang HP pada zaman sekarang ini. Maka berhati-hatilah siapa yang kita pandang, siapa yang kita dengar, dari siapa kita mendengarkan dan melihat, itulah teman kita, teman duduk kita. Almaru ala dini khalilih. Seseorang itu dianggap terhitung seperti temannya falyanduru amman amman maka lihatlah kepada siapa dia berteman au kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah di bulan Sya'ban ini dianjurkan kita bersolawat yang banyak kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat disebutkan siapa yang banyak menyebut nama Nabi Muhammad di bulan Sya'ban maka diberi taufik oleh Allah dan mendapatkan pertolongan yang besar untuk di bulan suci Ramadan meraih Lailatul Qadar. Dia tidur ataupun bangun malam, dia mengaji ataupun tidak mengaji di malam tersebut pasti akan mendapatkan Lailatul Qadar disebabkan di bulan Sya'ban sering menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka perbanyaklah bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan seperti bulan ini karena ayat Al-Qur'an perintah salawat itu diturunkan oleh Allah di bulan Sya'ban innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu Sallu alaihi Wasallam sallimu taslima. Perintah salawat diturunkan di bulan Sya'ban. Maka perbanyaklah bersalawat kepada beliau. Karena beliau akan memberikan syafaat kepada kita. Atas kekurangan kita di bulan suci Ramadan insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Ketahuilah bahwa Ramadan adalah bulan yang sangat mulia. Ada sebagian orang puasanya adalah puasa awam, yaitu puasa menahan daripada nafsu perut dan kemaluan saja. Tetapi ada puasanya orang soleh, hamba-hamba pilihan, yaitu puasa perut dan kemaluan, serta juga puasa anggota badannya daripada apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah puasanya kaum solehin. Adapun puasanya orang-orang spesialnya spesial, khawasul khawas, yaitu orang-orang yang berpuasa dari apa selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak terlintas di dalam hatinya di dalam bulan suci Ramadan hanya Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang-orang pilihan Allah yang pasti ada di setiap Ramadan ketiga-tiga golongan tersebut. Di sebagian ulama mengatakan Sebagian orang itu mereka berpuasa dianggap tidak puasa karena anggota badannya menjalankan yang haram. Ada sebagian orang yang tidak puasa tapi dihitung puasa oleh Allah karena dirinya, hati dan badannya berpuasa selain Allah Subhanahu wa taala. Semoga khutbah ini bermanfaat bagi kita semuanya. Dijadikan kita ahli Ramadan, diberkahi oleh Allah sisa Sya'ban, dan diberkahi dan dipanjangkan usia kita dalam keadaan sehat walafiat hingga mampu berpuasa Ramadan dengan sebaik-baiknya. Amin amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil alam.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 الآثام برحمتك يا أرحم الراحمين عباد الله إن الله أمركم بثلاث ونهاكم عن ثلاث إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر